Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yaumiddin Amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal Yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita dan anugerah yang banyak. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang banyak bersyukur kepadanya. Para peserta HSI yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, seperti biasanya setiap hari Ahad, kita akan menyempatkan bersama untuk mendengar pertanyaan dari sebagian peserta dan juga memberikan jawaban sesuai dengan kemampuan yang Allah SWT berikan kepada kita dan telah sampai kepada saya beberapa pertanyaan dari ikhwah sekalian langsung kita bacakan sebagian pertanyaan tersebut yang pertama adalah dari Abdul Karim. Beliau mengatakan Hafizullah apakah perakiraan cuaca itu sama dengan ramalan? Bagaimana hukumnya? Apakah perakiraan cuaca itu sama dengan ramalan? Bagaimanakah hukumnya? Para ulama menjelaskan bahwasanya perakiraan cuaca ini bukan termasuk ramalan yang dilarang. Kenapa demikian? Karena perakiraan cuaca ini disimpulkan atau sebuah kesimpulan karena melihat sebab-sebab yang zahir, yaitu sebab-sebab yang kelihatan. Dengan alat-alat tertentu misalnya, memperhatikan kondisi cuaca dan seterusnya kemudian disimpulkan bahwasanya kondisi yang demikian ini menurut kebiasaan atau menurut sunnah kauniyah Allah Azza wa Jal akan terjadi hujan atau cuaca demikian dan demikian. Ini adalah dengan melihat sebab-sebab yang lahir. Oleh karena itu, yang demikian adalah perkara yang tidak masalah. Adapun yang dilarang adalah ramalan tanpa ilmu. Meramal tanpa ilmu seperti yang diakui oleh para dukun atau paranormal dan lain-lain yang mereka mengaku mengetahui ilmu yang gaib. Adapun perakiraan cuaca seperti yang tadi kita sebutkan maksudnya maka ini tidak masalah karena mereka melihat e, kepada perkara yang kelihatan yaitu sebab-sebab yang zahir. Allah taala a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Syarifah Rusdiana. Jika seseorang anak menuruti perintah orang tua yang menginginkan walimah tidak syar'i, di mana terdapat maksiat karena anak takut orang tua marah. Karena anak takut orang tua marah dan adanya ancaman pembatalan pernikahan jika anak menolak keinginan orang tua, apakah anak tersebut telah berbuat syirik? Sebagaimana yang kita tahu bahasanya kita sebagai anak ini diperintah oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mewajibkan supaya kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan Allah juga mewajibkan supaya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kalian menyembah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah dari Allah Azza wa Jal untuk berbuat baik kepada orang tua jelas ya di dalam Al-Qur'an bahkan Allah SWT sebutkan setelah Allah memerintahkan kepada tauhid dan ini menunjukkan tentang kedudukan berbakti kepada kedua orang tua di dalam agama Islam. Namun taat kepada kedua orang tua ini adalah ketaatan yang terbatas atau ketaatan yang terikat yaitu apabila keduanya menyuruh kepada perkara yang tidak bertentangan dengan syariat apabila keduanya tidak menyuruh kepada perkara yang bertentangan dengan syarat maka kita taati. Dan ketika menyuruh kita sebagai anak dengan perkara yang tidak sesuai dengan syariat maka tidak boleh kita taati. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata fi ma'siyatin innamat ta'atu fil ma'ruf beliau mengatakan tidak ada ketaatan di dalam maksiat. Tidak ada ketaatan di dalam maksiat. Maksudnya ketaatan kita kepada manusia seperti ketaatan kita kepada orang tua atau ketaatan istri kepada suami, ketaatan e, rakyat kepada pemerintah. Ini adalah di dalam perkara yang benar. Adapun di dalam maksiat maka tidak boleh kita mentaati la ta'ata fi ma'siyah. Tidak ada ketaatan di dalam maksiat. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya yang namanya taat itu adalah di dalam perkara yang ma'ruf, yaitu perkara yang dikenal di dalam agama, perkara yang dibolehkan di dalam agama kita. Dan di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah melarang kita untuk yang mentaati kedua orang tua apabila menyuruh kita untuk berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Dan apabila keduanya memaksamu, menyuruhmu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya, fala tuti'huma maka janganlah engkau mentaati keduanya menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan seorang anak kepada orang tua ini adalah ketaatan yang terikat ya bukan ketaatan yang mutlak dan apabila kita diperintah untuk berbuat maksiat oleh orang tua maka sekali lagi tidak boleh kita mentaati tapi tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada keduanya. Oleh karena itu Allah mengatakan wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Dan hendaklah engkau menggauli keduanya, bergaul dengan keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, apakah ketika anak mengikuti keinginan orang tua padahal itu adalah sebuah kemaksiatan seperti dalam soal ini apakah ini termasuk perbuatan syirik kita katakan ya ini bukan termasuk perbuatan syirik tetapi ini adalah termasuk maksiat ya termasuk perbuatan maksiat dia sudah tahu bahasanya ini adalah perkara yang haram ya ini adalah perkara yang maksiat ya kemudian dia mengikuti ucapan orang tua karena takut ya atau tidak enak dengan uh, orang tuanya misalnya atau dengan takut dengan ancaman seperti yang tadi disebutkan maka ini uh, adalah termasuk maksiat ya termasuk maksiat dan tidak boleh kita ya melakukannya tapi tidak sampai kepada derajat kesyirikan ya tidak sampai derajat kesyirikan. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan dari Wijaya Putra Permana. Beliau mengatakan, bagaimana kalau takut kepada roh halus? Takut kepada roh halus seperti kuntil anak atau pocong atau pocong misalnya dan bagaimana cara menghilangkan takut kepada roh halus tersebut. Ya, yang dimaksud dengan roh halus di sini adalah jin. Jin ini adalah makhluk di antara makhluk Allah sebagaimana kita manusia juga makhluk Allah Azza wa Jal dan masing-masing dari kita baik jin maupun manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana firman Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku mereka adalah makhluk sebagaimana kita juga makhluk oleh karena itu jangan sampai seorang muslim berlebih-lebihan terhadap jin atau dinama, dinamakan dengan roh halus ini. Sampai yang berlebih-lebihan di dalam rasa takutnya kepada makhluk ini. Mereka adalah makhluk yang seperti kita dan makhluk yang lemah. Dan Allah SWT dialah yang menciptakan mereka. Dan dialah Allah SWT yang menghidupkan dan juga mematikan mereka. Oleh karena itu bagaimana seorang muslim takut dengan makhluk yang semisal dengan dirinya sama-sama lemah. Dan apa hukumnya seandainya seorang takutnya dengan cincin tersebut? Kita katakan ya sebagian ulama menjelaskan bahwasanya ini adalah kalau yang dimaksud adalah takut melihat wajahnya misalnya atau melihat penampakannya dan lain-lain maka ini adalah takut yang tobi'i, yaitu takut yang memang tabiat manusia. Melihat sesuatu yang menyeramkan. Ini adalah tabiat manusia takut dengan sesuatu yang menyeramkan. Tapi kalau sampai yang dimaksud dengan takut di sini adalah takut apabila jin-jin tersebut memberikan musibah kepada dirinya atau meyakini bahwasanya jin-jin tersebut ya mampu menyampaikan yang musibah kepada dirinya tanpa sebab maka ini yang dikhawatirkan ya karena yang demikian adalah termasuk syirik ya apabila meyakini bahwasanya jin-jin tersebut ya bisa menyampaikan musibah kepada seseorang atau meyakini bahwa dia bisa mematikan, memudarati tanpa sebab yang jelas, maka yang demikian bisa dikhawatirkan termasuk syirik. Yang demikian dikhawatirkan termasuk syirik. Jadi eh, kesimpulannya, kalau misalnya takutnya adalah takut yang eh, takut melihat sesuatu yang menyeramkan misalnya, maka ini adalah takut yang tobiat, yaitu tabiat manusia demikian tetapi kalau uh, meyakini atau takut bahwa dia akan memberikan mudarat atau menolak manfaat sebagaimana ketakutan yang dimiliki oleh para penyembah berhala ia meyakini selain Allah Azza wa bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat dan lain-lain maka ini bisa dikhawatirkan dikhawatirkan termasuk takut yang e, bagian dari syirik. Bagaimana cara menghilangkan takut kepada roh halus tersebut? Di antaranya adalah banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Allah SWT mengatakan, Ala dzikrillah tadma'innul qulub. Tawilah bahwasanya dengan zikir kepada Allah maka hati akan tenang semakin banyak seorang mengingat Allah Azza wa Jal, ia mengingat kebesarannya, mengingat kekuatannya, kekuasaannya, maka akan besar Allah SWT di dalam hatinya. Dan jadilah Allah SWT zat yang sangat dia takuti dan segala sesuatu selain Allah adalah perkara yang ringan. Ini apabila seseorang banyak berpikir kepada Allah Azza wa Jal akan timbul di dalam hatinya rasa takut yang besar kepada Allah. Rasa harap yang besar kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga selain Allah adalah perkara yang ringan dan tidak perlu ditakuti. Allah SWT mengatakan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepada aku apabila kalian termasuk orang-orang yang beriman. Itu adalah di antara cara supaya ya seseorang hanya takut kepada Allah Azza wa Jal dan menghilangkan dari dirinya rasa takut terhadap jin atau rasa takut terhadap roh halus atau yang semisalnya. Demikian pula ia memperbanyak uh, atau menjaga adkar sabah wal masa yang dikir pagi dan juga sore dan uh, eh, dikir setelah sholat dan juga dikir-dikir yang lain yang sudah disyariatkan makanya adalah diantara uh, eh, cara untuk menjauhkan was-was Eh, syaitan pada diri seseorang. Wallahu taala a'lam. Dalam silsilah beriman kepada hari akhir Halakoh 35 tentang keadaan orang-orang yang beriman yang berdosa pada hari kiamat disebutkan bahwa orang yang meludah ke arah kiblat maka ludahnya akan berada di antara dua matanya Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Yang ingin anak tanyakan adalah yang dimaksud dengan meludah ke arah kiblat itu pada saat sholat atau di luar sholat. Zahir hadisnya ini dalam segala keadaan, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Maka e, termasuk adabnya seseorang tidak meludah ke arah kiblat dan mencari arah yang lain. Ya, ini adalah e, di waktu sholat maupun di luar di luar sholat, apalagi di dalam sholat. Ya, seseorang sedang menghadap Allah azza wajal maka tidak boleh seseorang ketika sholat meludah ke arah meludah ke arah kiblat. Ya seandainya dia ingin meludah maka e, meludah bukan ke arah kiblat yaitu ke arah kiri dan juga ke bawah atau ke arah bawahnya. Nah, jadi e, kesimpulannya ini pertanyaan dari saudara Faiz Ahmad. Jadi ini zahir hadis ini adalah di di dalam salat maupun di luar salat ya dilarang seseorang untuk meludah ke arah kiblat. Wallahu taala a'lam. Bagaimana dengan penggunaan daun bidara yang dipajang di pintu rumah dan sebagainya dengan tujuan untuk mengusir syaitan apakah termasuk syirik atau memang ada asalnya? Pertanyaan dari Maulidi. Setahu saya yang demikian tidak ada asalnya. Ya seseorang menggunakan daun bidara kemudian dipajang di pintu rumah dengan tujuan untuk mengusir syaitan, ini tidak ada asalnya di dalam agama. Di sana ada cara-cara yang lain untuk mengusir syaitan dari rumah. Di antaranya adalah membacakan surat Al-Baqarah. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Fa inna syaitan yafirru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." karena sesungguhnya syaitan lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Dan e, di antara caranya adalah kita menggunakan rumah kita untuk mengingat Allah Azza wa Jal. Ya kita makmurkan rumah kita untuk mengingat Allah. Untuk digunakan untuk salat misalnya, untuk membaca Al-Quran secara umum, untuk membaca adkar sabah wal masa dan dijauhkan rumah kita dari kemaksiatan yang disenangi oleh syaitan ya seperti musik misalnya atau patung-patung atau gambar makhluk yang bernyawa dijauhkan rumah dari perkara-perkara yang disenangi oleh syaitan ini adalah cara yang e, masyru' yang disyaratkan mengusir setan dari rumah seseorang. Adapun dengan cara seperti di atas yaitu menaruh daun bidara di depan pintu rumah atau di pintu rumah maka ini setahu saya tidak ada asalnya. Setahu saya tidak ada asalnya. Nah, pertanyaan dari Surahman. Dalam materi halakoh ada pernyataan sebagai berikut wanita yang meratapi mayat dan dia tidak bertobat sebelum matinya maka akan memakai baju dari tembaga panas dan baju yang berkudis atau yang terbuat dari kudis hadis sahih riwayat muslim yang mau Anda tanyakan apakah termasuk meratapi mayat jika ada orang yang selalu mengenang seseorang yang sudah meninggal seperti mengenang apa yang disukai almarhum, apa yang tidak disukainya atau seperti apa kebiasaannya semasa hidup, bahkan sampai jika si almarhum hadir di dalam mimpinya, orang tersebut menganggap sebagai petunjuk ada sesuatu yang akan terjadi. Ya, meratap atau dalam bahasa Arab adalah an-niyahah. Ini perkara yang dilarang di dalam agama sebagaimana dalam hadis yang tadi sudah disebutkan di dalam pertanyaan dan dilarang di antara sebabnya adalah karena yang demikian ia termasuk ketidakridhaan seseorang dengan takdir Allah Azza wa Jal. Ketidakridhaan seseorang dengan takdir Allah Azza wa Jal. Kemudian diucapkan dengan lisannya mengatakan kenapa demikian, kenapa demikian atau dilakukan dengan perilakunya ya seseorang menyobek-nyobek bajunya atau memukul pipinya atau membantingkan dirinya dan seterusnya maka ini adalah termasuk meratap ini adalah termasuk an-niyahah adapun seperti yang disebutkan dalam pertanyaan seseorang yang mengenang atau selalu mengenang orang yang sudah meninggal yang menyebutkan tentang e, kebiasaannya, apa yang disukainya dan seterusnya. Ini Allah taala a'lam bukan termasuk niyahah yang dilarang. Ya tabiat manusia ini mengenang terutama orang yang sangat dia cintai dan memberikan jasa kepada dirinya selama dia masih hidup teringat-ingat atau terkenang-kenang dengan apa yang dia lakukan dahulu. Ya, ini bukan termasuk e, niyahah yang dilarang dan sesuatu yang lebih baik yang hendaknya dia lakukan ketika mengingat kembali orang tersebut yang sudah meninggal dunia dan sudah mendahului dia adalah dengan mendoakan. Ya mendoakan dengan kebaikan ya dengan ampunan dengan rahmat melaksanakan wasiat beliau apabila memang di sana ada wasiat yang belum terlaksana inilah yang yang lebih baik dilakukan oleh seseorang ya jangan sampai e, mengenang mengingat kembali kemudian menjadikan diri, dirinya bersedih dengan kesedihan yang berlarut-larut sehingga terkadang ya sampai menghalangi seseorang dari beribadah kepada Allah Azza wa Jal atau melakukan amalan-amalan yang bermanfaat. Jadi ketika mengenang ya lebih baik yang dia lakukan adalah mendoakan. Ya mendoakan dengan kebaikan dan jangan sampai e, menjadikan ingatnya dia dengan e, orang tersebut yang menjadikan dia lalai atau menghalangi dia dari beribadah kepada Allah atau melakukan amalan-amalan yang bermanfaat bagi dirinya. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan dari Dita Wahyundari. Apakah yang dimaksud dengan fitnah kubur? Fitnah kubur sudah dijelaskan di dalam halakah, Ya, di dalam halakah dan e, insya Allah bagi penanya kalau sudah sampai pada uh, eh, halakah yang ke uh, ke silsilah yang kelima insyaallah akan sampai kepada masalah fitnah kubur ini ya, yaitu secara ringkas fitnah kubur adalah pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat kepada setiap orang yang masuk di dalam alam kubur dan isi pertanyaannya adalah tiga yang pertama adalah siapakah Robmu atau siapakah Tuhanmu kemudian yang kedua adalah siapakah nabimu kemudian yang ketiga adalah apa agamamu inilah yang dimaksud dengan fitnah kubur nah kemudian selanjutnya pertanyaan dari Nur Syahidah beliau mengatakan di dalam pertanyaannya membaca ramalan dan mempercayai sama saja dengan mendatangi dukun dan membuat Salat seseorang tidak diterima selama 40 hari Apakah yang dimaksud Salat-salat yang telah dilakukan Atau salat-salat yang akan dilakukan Yang dimaksud adalah Salat-salat yang akan dilakukan Yaitu yang 40 hari yang akan datang Setelah seseorang Melakukan dosa tersebut Yaitu mendatangi Dukun Maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Yang dimaksud adalah 40 hari yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari Akmal Dilfiandri. Ana ada pertanyaan tentang tafaul. Yang pertama, terhadap apa atau ketika terjadi apa sajakah tafaul dibolehkan dan dalam perkara urusan apa saja boleh tafa'ul nah terhadap apa atau ketika terjadi apa sajakah tafa'ul dibolehkan dan dalam perkara atau urusan apa saja boleh tafa'ul. Tafa'ul artinya adalah optimis. Ya, husnudon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Maka ini dalam segala perkara. Ya, seorang optimis dan berhusnudon kepada Allah ya dalam perkara apa saja maka ini adalah yang diperintahkan kepada kita dalam segala perkara. Yang kedua, kenapa menganggap untung atau optimis melihat terbitnya bintang itu bukan tafaul, bahkan syirik. Apa bedanya dengan tafaul? Ini adalah lebih dekat dengan khurafat. Lebih dekat dengan khurafat yaitu seseorang melihat terbitnya bintang kemudian menganggap ini adalah alamat ya untungnya dia rezeki dia akan bagus jodoh dia akan bagus dan seterusnya ini adalah termasuk khurafat dan Allah SWT tidak menjadikan terbitnya bintang atau kumpulan bintang sebagai sebab keberuntungan dan juga kesusahan seseorang. Allah SWT tidak menciptakan bintang untuk yang demikian. Oleh karena itu barang siapa yang meyakini bahwa bintang tersebut atau terbitnya sebuah bintang adalah alamat tentang nasibnya seseorang dan seterusnya, maka ini telah berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Dan ini adalah termasuk syirik meskipun tidak sampai kepada syirik yang besar tapi adalah e, termasuk syirik yang kecil karena dia meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab wallahu taala a'lam Pertanyaan dari Mufidah Mau tanya tentang doa-doa rukyah apa saja apakah benar doa-doa di al-ma'thurat al-kubra. Kemudian apakah bisa kita membacakan doa-doa tersebut kepada orang lain yang tidak ada di depan mata kita? Doa ruqyah di antaranya diambil dari Al-Qur'an. Diambil dari Al-Qur'an karena Allah Swt mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya kitabnya yaitu Al-Qur'an adalah termasuk syifa yaitu obat. Allah SWT mengatakan Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa Katakanlah Dia, yaitu Al-Quran Bagi orang-orang yang beriman adalah Petunjuk dan juga Shifa, yaitu obat Jadi diantara Doa-doa ruqyah adalah apa yang ada di dalam Al-Quran Seseorang membacakan Al-Fatihah kepada orang yang sakit, ayat kursi kepada orang yang sakit. makanya ini adalah termasuk rukyah yang dicariatkan Kemudian yang kedua adalah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya doa Allahumma Rabban Nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la Yugadiru saqama dan juga doa-doa yang lain atau boleh seseorang berdoa dengan kemampuan dia. Yang berdoa sesuai dengan kemampuan dia, baik dengan bahasa Arab maupun dengan bahasa dia sendiri. Ya seperti mengatakan ya Allah ampunilah si fulan, ya Allah ampunilah si fulan dan seterusnya. Eh, ya Allah sembuhkanlah si fulan, ya Allah sembuhkanlah si fulan dari penyakitnya. Maka boleh seseorang merukyah dengan doa dia sendiri atau dengan bahasa dia sendiri. Yang penting ya e, rukyah-rukyah tersebut ya tidak ada kesyirikan di dalamnya. Tidak ada kesyirikan di dalamnya karena Nabi saw alaihi wasallam mengatakan i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau e, ditanya oleh sebagian sahabat ya di mana mereka dahulu di zaman jahiliyah memiliki ruqyah-ruqyah. Mereka bertanya ya Rasulullah, ya bagaimana hukumnya ruqyah-ruqyah ini yang kami baca dahulu ketika di zaman jahiliyah? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tunjukkan kepadaku ruqyah kalian." Ya sesungguhnya tidak masalah dengan ruqyah selama itu bukan syirik. Jadi syaratnya selama itu bukan syirik maka e, dibolehkan kita untuk merukyah dengan doa-doa tersebut. Kemudian juga dengan bahasa yang diketahui maknanya. Dengan bahasa yang diketahui maknanya. yang bukan e, bahasa yang tidak kita ketahui uh, yaitu uh, mak yang tidak kita ketahui maknanya apakah itu benar atau salah karena dikhawatirkan Merukiah dengan rukiah yang tidak diketahui maknanya. Ya dikhawatirkan ya di situ ada e, peran serta setan untuk menyesatkan manusia dan ini sudah banyak terjadi diambil rukyah-rukyah ya dari e, apa dari ucapan-ucapan yang tidak diketahui maknanya dan ternyata itu adalah pemujaan atau pujian kepada jin. Baik, kemudian apakah doa-doa di Al-Ma'thurat Al-Kubra? Ya di sana ada kitab yang lain yang insya Allah lebih bagus dan lebih diperhatikan tentang masalah kesahihan hadisnya yaitu Hisnul Muslim. Hisnul Muslim dan alhamdulillah sudah diterjemahkan dalam bahasa kita. Ini bisa dicari kalau nggak salah diterjemahkan dalam bahasa kita judulnya kumpulan doa-doa dan zikir berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya kurang lebih demikian yang dikarang oleh Syekh eh, Sa'id Al-Qahtani. Sa'id Al-Qahtani ini bisa dengan mudah insya Allah didapatkan dan setahu saya ini adalah kitab yang uh, lebih baik dan lebih diperhatikan di dalamnya Eh, hadis-hadis yang sahihnya atau dipilih hadis-hadis yang sahih. Wallahu taala a'lam. Apakah bisa kita membacakan doa-doa tersebut kepada orang lain yang tidak ada di depan mata kita? Yang bisa kita lakukan apabila orang lain tersebut jauh dari kita adalah dengan mendoakan. Ya dengan mendoakan. Ya dengan mengatakan ya Allah, sembuhkanlah si fulan, ya. Ampunilah dosanya dan sembuhkanlah penyakit yang dia yang menimpa kepada uh, dia misalnya. Ini yang bisa kita lakukan. Adapun membacakan rukyah dengan membacakan Al-Fatihah atau membacakan doa dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka ini harus berada di depan orang yang sakit tersebut. Harus berada di depan orang yang sakit tersebut. Allah taala a'lam. Pertanyaan dari Iin Indriyani Indri Yanni Kusumawati. Apakah yang dimaksud dengan Jahannam yang disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dan surat Al-Fajr 21 24 di dalam halakoh 38 silsilah beriman kepada hari akhir. Yang dimaksud dengan Jahannam adalah neraka. Jahannam ini adalah nama lain dari an-nar nama lain dari neraka. Inilah yang dimaksud dengan yang disebutkan di dalam surat Al-Fajr. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan dari Dini Ummu Ibrahim. Apakah termasuk ria orang yang ingin terlihat atau menonjolkan kemampuannya dengan tujuan supaya dikenal oleh dosen-dosen dalam hal pelajaran duniawi, misal ilmu kedokteran Ria yang dilarang di dalam agama adalah di dalam masalah ibadah. Ria yang dilarang adalah di dalam masalah ibadah. Ketika sholat ingin dipuji, ketika berpuasa ingin dipuji, ingin didengar oleh orang lain. Ria yang dilarang adalah di dalam masalah ibadah. Adapun di dalam masalah ilmu duniawi, ya seseorang eh, membangun rumah misalnya, atau Eh, memiliki eh, kecerdasan misalnya maka ini bukan termasuk riak yang dilarang di dalam agama wallahu taala a'lam Kemudian yang selanjutnya pertanyaan dari Taufan Yudhistianto. Pada halakoh 40, keadilan Allah adalah dengan mendatangkan Rasul bagi setiap umat untuk jadi saksi. Apakah ini artinya memang setiap umat pasti ada rasul yang mengajak kepada tauhid tanpa kecuali dan tidak ada kekosongan waktu di mana ada suatu umat yang tidak ada rasul diutus pada kurun waktu umat tersebut. Sebagaimana dalam ayat Allah SWT mengatakan, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa Ya dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk menyeru ani'budullaha wajtanibut ta'ghut Dalam kalian menyembah kepada Allah dan dalam kalian menjauhi Ta'ghut Allah mengatakan fi kulli ummah, setiap umat. Menunjukkan bahasanya setiap umat itu diutus kepada mereka seorang rasul. Dan Allah mengatakan dalam ayat yang lain wa immin ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidaklah ada umat kecuali telah berlalu di dalamnya nadhir, yaitu seorang utusan, seorang yang memberikan peringatan. Dan Allah mengatakan rusulan mubashirina wa mundirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul yang mereka memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan supaya tidak ada hujah bagi manusia atas Allah setelah datangnya para rasul tersebut. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah SWT telah mengutus ya para utusan, para rasul kepada setiap umat. Ya kepada setiap umat. Kemudian e, pertanyaan di sini Apakah ini artinya memang setiap umat pasti ada rasul yang mengajak kepada tauhid tanpa kecuali dan tidak ada kekosongan waktu di mana ada suatu umat yang tidak ada rasul diutus pada kurun waktu umat tersebut. Jelas tadi ayatnya bahwasanya setiap umat diutus kepadanya rasul yang mengajak kepada tauhid. Adapun masalah kekosongan waktu, maka di sana ada istilah ahlul fatrah di sana ada istilah ahlul fatrah yaitu e, masa di mana di situ tidak ada rasul. Masa di mana di situ tidak ada rasul. Dan para ulama menjelaskan ini maksud adalah masa antara Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ahlul fatrah yang mereka e, di masa itu ya tidak ada utusan yang diutus. Tidak ada utusan yang yang diutus dan Allah SWT Maha Adil. Dan para ulama menyimpulkan dan ini adalah kesimpulan yang lebih kuat daripada yang lain bahwasanya ahlul fatrah ya orang-orang yang hidup di zaman tersebut kelak akan diuji oleh Allah SWT di hari kiamat. Kelak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Sebagaimana dalam sebuah hadis mereka akan diuji pada hari kiamat di sana akan ada perintah apabila mereka mentaati maka mereka akan masuk ke dalam surga dan apabila mereka tidak mentaati maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Ini adalah kesimpulan yang uh, paling rajih pendapat yang lebih kuat daripada pendapat yang lain bahasanya ahlul fatrah ini kelak akan di uh, uji di hari kiamat apabila mereka lulus maka akan masuk ke dalam surga dan apabila tidak lulus maka mereka akan masuk ke dalam neraka wallahu taala a'lam pertanyaan dari Amelia Widiasari Sebagian ulama berpendapat bahwa syirik yang kecil tidak ada harapan untuk diampuni Allah. Artinya, dia harus diadab supaya bersih dari dosa riak tersebut. Berbeda dengan dosa besar yang ada di bawah kehendak Allah. Mereka berdalil dengan keumuman ayat Allah la yaghfiru ayyushrakabih, wa yaghfiru Berdasarkan penjelasan di atas, apakah berarti hanya syirik kecil yang tidak akan lepas dari azab Allah atau juga termasuk syirik besar? Ya, kalau demikian syirik kecil lalu bagaimana dengan syirik yang besar? Dan firman Allah seperti yang tadi disebutkan dalam pertanyaan ini umum. Allah la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan ini mencakup ya syirik kecil maupun syirik besar. Nah, pertanyaan dari Endang Ernawati terkait dengan materi halakoh yang ke-32 tentang ya, HSI 5 tentang ayat keempat dalam surat Al-Ma'arij bahwa satu hari di akhirat lamanya seperti 50 ribu tahun di dunia. Pada ayat yang lain dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-47 bahwa satu hari di sisi Allah kadarnya adalah seribu tahun di dunia. Mohon penjelasannya tentang perbedaan kedua ayat tersebut. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya, ini pertanyaan e, minggu yang lalu ya, pertanyaan tentang minggu yang lalu dan diingatkan kembali oleh HSI Center Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-47 wa yasta'jilunaka bil adzabi wa lan yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun yang artinya mereka yaitu orang-orang kafir meminta disegerakan kepadamu dengan azab mereka meminta disegerakan azab dari Allah Azza wa Jal. Wala yukhlifallahu wa'dah. Dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Kemudian Allah mengatakan, Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu seperti seribu tahun dari apa yang kalian hitung dari apa yang kalian hitung. Kita bacakan di sini ucapan dari Ibnu Kathir. Ya Ibnu Kathir di dalam tafsirnya ketika beliau menyebutkan uh, ayat ini yaitu wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Beliau mengatakan huwa ta'ala la ya'jalu fa inna Mikdara alfi sanatin inda khalqihi كيوم wahidin indahu bin nisbati ila hukmih. Beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, ai yaitu bahwasanya dia yaitu Allah Azza wa Jal la ya'jal. Allah tidak tergesa-gesa. Allah tidak tergesa-gesa yaitu karena di dalam uh, firman Allah yang sebelumnya mereka itu orang-orang kafir tergesa-gesa artinya mereka meminta supaya disegerakan azab untuk mereka tapi Allah SWT la ya'jal Allah tidak tergesa-gesa kenapa demikian karena sesungguhnya seribu tahun seribu tahun inda khalqihi di mata makhluknya maka itu seperti satu hari di sisi Allah jadi seribu tahun di sisi kita sebagai makhluk itu seperti satu hari di sisi Allah. Artinya perkara yang sangat cepat. Seribu tahun menurut kita adalah lama. Tapi bagi Allah itu min wahid. Itu adalah seperti satu hari di sisi Allah Azza wa Jal. Ini adalah maksud dari uh, ayat eh, uh, 47 dari surat Al-Hajj. Ya, maksudnya adalah demikian. Yaitu uh, uh, seribu tahun menurut kita ini adalah seperti satu hari di sisi Allah Azza wa Jal. Itulah yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah Azza wa Jal dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang wallahu taala a'lam wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh